Masyarul ikhwan, kelanjutan pembahasan kita dalam Daurah ini yaitu pembahasan ke-9 tentang atau yang ke-8 tentang yaitu atifah ma'abuk di ahli baitihi al-athhar yaitu mengaku membela Rasulullah SAW Bersamaan dengan itu mereka pun membenci keluarga dan istri-istri Rasulullah SAW. Ini ada orang yang mengaku mereka cinta Rasul, tetapi mereka menghina keluarga dan istri-istri Rasulullah SAW. Apakah itu dinamakan sebagai pembelaan, sebagai pengagungan, sebagai penghargaan, penghormatan kepada Rasul? Sehingga kita menyaji maki istri-istri dan uh, keluarga beliau Tentu hal ini adalah menunjukkan bahwa hakikatnya mereka tidak menghormati dan tidak memuliakan Rasulullah SAW. لقد شاع وذاع بين كثير من الناس أن مذهب البيت هو التشيع المقيت tersebar di kalangan banyak manusia bahwa mazhab al-bait yang disebut al-bait adalah definisi al-bait yaitu keturunan Bani Hashim ya di keluarga Rasulullah SAW. Banyak orang memahami bahwa madhab al ada tatasyayuan orang-orang Syiah. Ini hanya orang menganggap bahwa al itu adalah Syiah atau bahwa orang-orang Syiah adalah orang al atau orang yang sangat di al -Bait. Ya, banyak disebut di kalangan manusia menganggap bahwa al atau madhab al adalah tasyayyuh atau Syiah ya atau Rafidah ya termasuk Rafidah Wawan hari isya'at bughdul hashimiyyin ini nufusina sehingga isu seperti ini menimbulkan kebencian dalam sebagian orang terhadap keluarga Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka melihat yaitu tasayyu atau syiah atau rafidah memiliki keyakinan-keyakinan yang banyak sekali ukurannya. Ya, Lalu ketika dia katakan bahwa Madu al adalah Rafidah atau Syiah, tentu orang-orang yang mengatakan Islam, Islam menimbulkan semacam tidak ketidaksenangannya terhadap al karena mereka memahami bahwa al itu mata mereka adalah sih. Kayaknya satu keliruan anggapan bahwa mengatakan bahwa Madu al mazhab al adalah Syiah dan Rafidah ini adalah keliruannya sangat fatal. Ya, sehingga persangkaan seperti itu menimbulkan yakni ketidaksenangan, kebencian ya, terhadap sebagian keluarga Rasul atau Hashimiyin dalam diri sebagian manusia. Wahada fahmun fatihun wasakimun. Ini adalah pemahaman yang salah dan sangat keliru. Fihi itikad al Ini adalah yaitu pelecehan, pencemaran terhadap nama baik al Ketika orang mengatakan bahwa madhab al-bait adalah madhab orang syiah atau madhab rafidah. Pemahaman seperti ini adalah pelecehan dan pengurangan terhadap hak al-bait. Ya, merupakan pemahaman yang keliru dan salah. Dan ini adalah suatu pelecehan atau penghinaan terhadap al-bait. Wa hukum, ya dan menjelekkan nama baik mereka, mencemarkan nama baik mereka. Itu nama baik al-bait. Wa ka'annahum du'at bid'ah wa khurafat. Seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang pelaku bid'ah dan melakukan khurafat. Kenapa? Karena mazhab Syiah itu penuh dengan bermacam itu, Ya, bid'ah dan khuraf, khurafat. Ketika dianggap mazhab al Bait adalah mazhab Syiah atau Rafidhah, tentu ini adalah sebuah penghinaan dan pencemaran terhadap nama baik alul, Karena orang-orang Syiah itu adalah orang-orang yang paling mendukung melakukan bid'ah dan khurafat. Kalau dikatakan alul bait adalah orang Syiah atau orang Rafidhah, ini adalah sebuah pelecehan dan penghinaan ya terhadap alul bait. Wal yudbitu yuthbitu khilaf Fakta dan kenyataan sebetulnya tidak ada demikian. bahwa madhab al-bait bukanlah bermadhab syiah atau bermadhab syiah rafidah. Al-bait intasyaru fi syati biqa'i dunia. Karena keturunan Rasulullah SAW tersebar dalam berbagai penjuru dunia. Setelah Islam tersebar, mereka menyebar ke berbagai wilayah untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Allah yang mulia ini. Jadi Watafarraku fil malaik dan mereka pun ya terpecah-pecah mengambil berbagai macam bentuk malaik. Ya, jika di bagian Asia kecil atau Pakistan India mereka banyak memakai madhab Hanafi atau Al Abu Hanifah. Kalau Imam Hijaz, mungkin memakai madhab Hanabilah, Imam Hanbal. Baghdad, Mesir, ya, mereka masuk dalam madhab Syafi'i. Jadi mereka itu mengikuti madhab-madhab yang di mana mereka tempati. Sehingga mereka memiliki madhab-madhab fikih di mana mereka hidup. Walam yakul madhab at wa rabbi illa illa qalilah. Tiada yang bergabung yang masuk ke dalam madhab orang-orang Syiah atau madhab Al-Rafidah kecuali sedikit sekali di antara mereka yang masuk ke dalam pemahaman Syiah. Walau dia tariku ala ulama, ya, Walladhi yata'arrafu ala ulama min ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang ingin mengenal ulama-ulama ahli sunnah. Ya ahli sunnah wal jamaah. Ya'rifu anna minhum hashimiyun yudadun anil din. Jika kita melihat sejarah para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara banyak. Di antara mereka adalah. Yaitu keturunan alul. Alul bait. Yudafi'un al-din wa yuharibun al-bid'ah wal mubtadi'in. Yang mana mereka membela agama ini dan memerangi segala macam bentuk bid'ah dan orang-orang pelaku bid'ah. Wa dhalalat wa mudhillin. Baik berbagai bentuk kesesatan dan orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Wa man ta'arafa aidan ala maraqib ahli sunnah allati hmm. yudradu biha ilmu syar'i Yaman. Seandainya kita ingin mengenal Ya, jika kita mencoba mengenal yaitu pusat-pusat al-sunnah yang di situ disebarkan ilmu syar'i di Yaman, ya seperti kita mengenal markas-markas sunnah di Yaman, itu adalah pada umumnya mereka adalah dari keturunan Rasulullah SAW al bait. Ya, yang di sana diajarkan ilmu syar'i yang sahih. Oleh dia masyaih wa du'at Allah, mereka akan mendapati di sana masyaih-masyaih dan doa-doa radai wa talabat ilmin atau penerapan untuk ilmu adalah orang-orang simiyun itu keturunan Rasulullah atau dari golongan alul alul bait nasarul ilman mereka menyebarkan ilmu wa hudallahi ala wa hadallahi ala aydihim unasun katsirun walil haq bahkan banyak manusia mendapat petunjuk melalui tangan mereka jadi tidak benar apabila ada sangkaan atau anggapan atau pengakuan dari orang Syiah bahwa mana al quran adalah mazhab tasyayyuh atau Syiah dan Rafidhah ini adalah penghinaan dan pelecehan serta pencemaran terhadap nama baik al Kenapa? Karena tasyayyuh itu adalah atau Syiah Rafidhah adalah memiliki keyakinan-keyakinan yang penuh dengan kekurangan tidak ada kurafat. Kemudian kita lihat lagi Sejarah para ulama sunnah Jamaah tidak sedikit di antara mereka juga dari turunan Hashimiyin, dari golongan golongan al Seperti mana yang kita sebut kemarin uh, Ibnu Adi, ulama Syafi'iyah, keturunan ya ada banyak para ulama-ulama di keturunan al Bait. Tenaga kosong jika kita mencoba mengenal pusat-pusat kajian Islam di Yaman, ya yang disebarkan ilmu syar'i, kebanyakannya adalah para syaikh, para masyaikh yang ada di sana, para talabatul ilmi dan para duat yang ada di sana adalah kebanyakan mereka keturunan dari Al-Bait. Kalau bait kalau madahu maka Al-Bait mereka tidak memiliki mazhab tertentu. Ya. Maka salah Juhaifa Amirul Mu'minin Aliyah Rasulullah. anhu. Sebagaimana Abu Juhaifah bertanya kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, "Hal indakum syai'un ma laysa fil Qur'an?" Apakah kalian memiliki sesuatu yang tiada di dalam Al-Qur'an yang tidak dapat Al-Qur'an? Ada kekhususan? Wa qala rata laysa indana atau pada satu kali dia tanya yang tidak ada pada orang lain. Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak ada pada orang lain? Cuma dari segi ilmu atau kekhususan yang diberikan Rasulullah SAW kepada mereka ini dengan al bait Faqala Ali radhiyallahu menjawab Walladhi farqa al-habba wa bara nasama demi zat yang menumbuhkan bijian dan yang menghidupkan jiwa yang menciptakan jiwa ma indana illa ma Al-Qur'an kami tiada memiliki kecuali apa yang ada dalam Al-Qur'an illa fahman kecuali pemahaman yu'ta rajulun fi kitabi yaitu pemahaman seseorang tentang kitab Allah. Jadi kami nggak ada bedanya dengan manusia lain. Tidak ada kekhususan mazhab di sisi kami. Pemahaman tertentu tidak ada. Kami memahami mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan perbedaan dalam tinggi ilmuwan ya tergantung dari itu pemaham soal Al-Quran yang lebih berbeda-beda dalam mengamalkan Al-Quran itu dari segi pemahaman kita, dapurannya. Wa Sahiba dan apa yang ada dalam lembaran ini kata Ali bin Abi Thalib karena dalam sarung pedangnya ada sebuah lembaran. Kutu wa Sahiba lalu Abu Juhaifah bertanya, apa yang ada dalam lembaran itu ya Abu ini? Qala al-aqlu. Al-aqlu di sini bukan akal maksudnya adalah yaitu tentang di dia. Tentang dia. Ya, pembayaran dia. Wa asir dan hukum tentang penebusan tawanan wa ala yusal muslimun bikafir ya wa muslimun kafir dan tidak boleh dibunuhnya seorang muslim dengan seorang orang kafir lantaran namanya membunuh seorang orang kafir itu yang ada dalam lebaran ini kata Ali bin mutalib. artinya tidak ada kekhususan ya untuk ahli bin yang dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ah, semuanya kami mengamalkan apa yang ada dalam Quran Ya, perbedaannya adalah tergantung dari tingkat keilmuan orang terhadap Al-Quran atau kitab Allah. Qala Imam Syaukani, Imam Syaukani adalah seorang ulama Yaman yang hidup karena para ulama di pada kelompok Zaidiyah di Yaman. Berkata Imam Syaukani, Imam Syaukani rahimahullah al-Ahlul berbicara tentang siapa mereka Ahlul Bayt. Kata Imam Syaukani, "Wa qad tafarraqu fil basitah." Mereka telah terpencar-pencar dalam berbagai tempat. Ada di Syam, di Mesir, di Yaman, ya, di Skad, ya, di Eropa, ini di bagian-bagian Asia, eh, Afrika, dan seterusnya. Menyebar di berbagai tempat. Ya, di Baghdad, di Basra, dan seterusnya. Kuba. Kemudian, wasakaru akalim mutaba'idah. Mereka tinggal di berbagai tempat-tempat yang saling berjauhan menyebar nah, di penjuru dunia ini. Wa sahabat puluhan ini minum di mana al-baladi. Kemudian mereka mengikuti madhab, setiap mereka mengikuti madhab, itu madhab di mana dia tempat tinggalnya. Nah, tadi kita sebutkan umpamanya yang tersebar di bagian uh, Afrika umpamanya madhab Imam Maliki, maka mereka dalam hukum furu' atau fikih Istihadat Syria, mereka banyak memakai mazhab Imam Malik. Demikian Imam Malik. Jika mereka hidup sebagai hujat, mereka banyak umumnya memakai mazhab Imam Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Jika mereka hidup sebagai Asia kecil sebagai Pakistan, India, Bangladesh, dan seterusnya, itu mereka banyak memakai madhab Imam Abu Hanifah. Ini yang dimaksud oleh Imam Syaukani. Kemudian Wa min lawazim fa'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limu Suatu kelaziman, konsekuensi dari bentuk pengagungan kehormatan terhadap Nabi sallallahu alaihi adalah memuliakan keluarganya. Memuliakan keluarga. Bagaimana kita sekarang bilang saya senang kamu, tapi keluarganya kita caci mati. Ya, saya menghormati kamu, tapi keluarganya kita caci mati. Ya, Artinya kita termasuk menyakiti ini. Jadi suatu tuntutan dari Nabi SAW adalah memuliakan Rasulullah SAW dan mengakui Rasulullah SAW terhadap keluarga beliau dalam keluarga beliau. Ya? Dan menjaga wasiat beliau terhadap mereka dengan mengenal keutamaan-keutamaan alul bait wa min zalika dan kedudukan mereka yang termulia ya yaitu dengan dekatnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ziyadatan ala iman ini, adalah jadi tambahan dari atas iman mereka. Jadi kita mencintai alul sampai Tapi kita mencintai karena dia sebagai orang yang beriman, tambah lagi kita mencintainya adalah karena dia keturunan dan kerabat Rasulullah keluarga Rasulullah SAW. Tapi alul yang mana? Alul yang istiqomah ala sunnah. Alul yang berjalan di atas agama benar. Ya? Karena di zaman sekarang banyak orang mengaku-ngaku alul Orang yang masuk masuk al ini ada berapa hal? Emang kalau benar-benar dari keluarga al ya, tetapi dia tidak menyalahkan sunnah, malah melakukan banyak macam-macam bid'ah, apalagi kesyirikan. Maka ini tidak berhak untuk kita berikan loyalitas atau kecintaan yang mutlak kepada mereka. Ya, atau kita mendoakan, menyesati mereka. Tapi ada al mereka benar-benar keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Banyak kita cintai, jika mereka itu berjalan di atas sunnah menegakkan tauhid di muka bumi Allah ini sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ya dalam menegak tauhid dan ada pula bentuk yang ketiga orang-orang yang mengaku sebagai keturunan atau keluarga Rasulullah SAW tetapi mereka itu pada hakikatnya bukan keturunan keturunan atau keluarga Rasul, maka ini dia telah berbohong. Dan dia akan diancam oleh azab yang keras dan tidak akhirat. Ya, Rasulullah SAW melarang kita menisbahkan diri bukan kepada bapak. Ini sebuah dosa yang besar. Apalagi ditambah tujuan untuk menisbahkan diri kepada keluarga Rasulullah SAW jadi untuk melanjutkan kesesatan-kesesatan dan segala macam untuk Berhubungan sama itu ajaran-ajaran sesat. Lalu dibungkus dengan alasan ini adalah keluarga alur albi. Ini lebih bahaya lagi. Kemudian kita wajib menjaga hak-hak keluarga Rasulullah SAW. Bahwa asal al al al ala wajib al. Mereka adalah keluarga yang mulia termulia di muka bumi ini wa azwajuhum ummahatul mukminin as-sahirat. Demikian pula wajib kita mencintai, memuliakan, menghormati istri-istri dan sulung Rasulullah. sebagaimana mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlul bait wa yutahhirakum tathira." Sungguhnya Allah keinginan menjauhkan dari kalian kekotoran, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya.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 Ya, sepantasnya orang mukmin lebih mengutamakan Nabi daripada diri mereka sendiri. Sedangkan istri-istri Nabi itu adalah ummahatuhum, adalah ibu mereka. Kenapa menggunakan kata-kata ibu di sini? Menunjukkan betapa besarnya hak keluarga Rasul, terutama istri Rasulullah SAW atas umat ini. Agar dihormati, bukan dicaci mati. Namun ada orang di kalangan umat ini mengaku cinta al tapi mereka mensafirkan dan mencari maki istri-istri Rasulullah SAW. Terutama ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana orang mengatakan cinta Rasulullah? Bagaimana orang mengatakan Al-Bait, bukankah istri Rasulullah bukan bagian dari keluarganya? Sebagian orang-orang Syiah ada orang-orang Syiah ada orang Rafidah mengatakan bahwa istri Rasulullah tidak termasuk Al-Bait. Ini adalah kebohongan dan kebatilan yang jelas Banyak dalil dari menunjukkan bahwa istri Rasulullah adalah termasuk keluarga Rasul. Karena turun ayat ini ma yuridullah wa yudhiba'akum sa'al baik wa yudhahara taqira itu di rumah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyebutkan istri Rasulullah sallallahu masuk ke dalam golongan al bait dengan ayat. Adapun Hasan dan Husain masuk dengan hadis ketika Rasulullah SAW menyebut mereka. Kemudian, jadi demikian hak sisi Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak membeda-bedakan antara istri Rasul ataupun dengan hari kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Rasul ada bagian dan al Di wajah marfu'an wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ala ayuhan nas fa inna ma ana basharun yusuf fa idza rasul rabbi fa ujib. Wahai manusia, ini nama anak basyarun. Aku ini adalah manusia. Ini batas terhadap pelajaran kita yang lalu yang mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari nur. Yusuf ayatnya Rasulullah boleh jadi sudah dekat putusan Tuhanku kepadamu. Lalu aku perkenakan maksud siapa? Malaikat ma maut. Artinya sudah dekat ajalku. Mungkin ajalku sudah dekat. Wa anadari kumpikum lain aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang sangat penting kalian perhatikan. Awaluhuma kita Allah. Yang pertama adalah kitab Allah. Fihi hudan wa nur. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ini yang harus kalian pegang teguh kata Rasulullah. Wa khudhu kita kitabillah. Maka amalkanlah, ambillah, pelajarilah kitab Allah. Thumma qala wa ahlu baiti. Kemudian sallallahu dan para keluargaku. Ya. Udzakirkum Allah bi ahli baiti. Bahkan dalam riwayat diulang pada Rasul tiga kali. Aku ingatkan kalian tentang hak-hak keluargaku. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memegang dengan Al-Quran dan untuk menghormati keluarga Rasul. Tapi orang-orang Syiah justru memahami keliru. Sebaliknya katanya, kita wajib berpegang teguh dengan al dan segala perkataan alul Bait. Di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk apa? Berpegang teguh dengan apa? Menjadikan mereka sebagai hujah. Beda dengan orang-orang Syiah menjadikan imam-imam mereka sebagai hujah adalah Al-Quran dan Sunnah. Perkataan imam mereka lebih dahulu mereka pakai daripada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hadis ini tidak menunjukkan kita itu apa? Tidak menunjukkan bahwa menjadikan perkataan imam al-bait sebagai hujah kecuali perkataan mereka itu adalah sesuai Al-Quran dan Makanya kalau tidak Al-Quran kita langsung kudu di Allah. Tapi ada yang beritakan kudu bimakala di al bait? Ini harus kita hati-hati dan jeli, jelimit dalam memahami hadis. Kalau tidak orang harus sesat, biasa mempergunakan hadis tidak pada tempatnya. Hadis sama sekali tidak mendukung memahami itu. Maka mereka orang yang mengatakan bahwa perkataan imam menasahkan Al-Quran. Saya punya kita usul kafi, insya Allah di sempat bawah ya. Jadi insya Allah di dalam usul kafi Bahkan nanti kita Ambil nanti kita sebutkan bagaimana orang Syafi'i dan imam mereka. Bahkan katanya perkataan imam itu menasahkan apa? Hukum-hukum Al-Qur'an. Kemudian demikian pula Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Abbas radhiallahu anhu, ketika Abbas menyampaikan kepada Rasulullah SAW tidak tanduk atau eh, perangai sebagian orang Quraisy yang melecehkan mereka, yang merendahkan kedudukan mereka. Ya, jika orang sebagai orang Quraisy merendahkan kedudukan sebagian Bani Hashim. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Walladzi tibiyadihi, la yu'minun hatta yuhibukum, hatta yuhibukum illa yuhibul karamati." Hadis nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Qadha Sahabat. Kata Rasulullah SAW ketika Abbas melaporkan yaitu yang kita sebagai orang Quraisy merendahkan kedudukan sebagai orang Bani Hashim atau orang Bani Hashim Sulam menyebutkan demi zat yang jiwa berada di tangannya mereka tidaklah beriman sampai mereka mencintai kalian lillahi karena Allah wali karobati dan karena hubungan karib kerabat itu wajib kita mencintai keluarga Rasul tapi siapa ini Rasul yang benar-benar beriman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dari lain menyebutkan keutamaan al Bait. Keutamaan kerabat Rasul dan keluarga Rasul adalah sabda Rasulullah Alaihi Wasallam dalam hadis yang Imam Muslim. Ya, kalau hadis tentang al Bait tadi yang pertama, Udzakirkum Allah al Ali Bait dilakukan oleh Imam Muslim juga di hadis Zaid bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah safa Bani Ismail wastafa min Bani Ismail kinan. Allah telah memilih dari keturunan anak Bani Ismail. Dan memilih dari keturunan anak Bani Ismail itu suku Kinan, Kinan. Wasapa min kinan dan Allah pilih lagi dari suku Kinan ini Quraisy itu ku Quraisy. Wasapa min Quraisy Bani Hashim dan Allah memilih dari antara berbagai kelompok dari Quraisy itu adalah kelompok Bani Hashim atau suku Bani Bani Hashim. Wastofa wastofani min Bani Hashim dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Apa syahid dari hadis ini? Yaitu yang mana Allah memilih. Artinya Rasulullah adalah pilihan dari sekian. Allah memilih Bani Ismail di antara umat suku yang banyak dari Bani Ishaq, Bani semuanya dari keturunan anak Nabi Ibrahim, Ibrahim. Kemudian dari Bani Ismail dipilih siapa? Suku Kinana, dan dari Kinana dipilih Quraisy, ya. Kemudian dari Quraisy dipilih Bani Bani Hashim, kemudian dari Bani Hashim dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Al Mustafa yang dipilih. Wa dua ada Rasulullah SAW. Ini dari dari menunjukkan tadi tentang keutamaan apa keluarga Jadi kalau kita bicara tentang keluarga Rasul, paman-pamannya, anak-anak pamannya. Jadi yang keluarga Rasul itu bukan hanya Ali saja. Kalau orang-orang Syiah menganggap yang keluarga Rasul itu hanya Ali. Dan bahkan dari keluarga Ali hanyalah dari keturunanmu. Padahal Ali radhiyallahu punya saudara lain, ada Utsaiq, ada Ja'far, dan keduanya juga punya anak yang banyak. Kemudian Ali radhiyallahu juga punya anak, Hasan, Husain dan Muhammad. Hasan punya anak yang banyak juga. Kenapa orang Syiah hanya mengambil itu keluarga? Demikian paman-paman beliau banyak lagi. Bukan hanya ada Abbas, Abbas punya anak lagi. Ada Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya, Fudail. Ya, terusnya banyak anak dari Abbas. Dan paman-paman beliau berapa? selain uh, eh, Ja'far, Hamzah, ya, banyak paman-paman beliau. Itu semuanya adalah Ahlul Bait, bukan hanya Ali. Kemudian dari Ali bin Turun sedangkan. Jadi kita lihat di sini orang Syiah itu hanya mencintai sebagian kecil dari Ahlul Bait. Dua kecil dari Al. Kemudian termasuk dalam mencintai mengaku Rasul ada mencintai keluarga beliau itu istri beliau, menghormati istri-istri beliau. Ya, ummahatul mukminin. Maka Allah sebut ummahatuh, bagikan orang tua orang-orang beriman. Dan mereka beriman dan meyakini bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istrinya di akhirat kelak. Terlebih khusus Khadijah adalah anha. Ummu anha Auladi itu ibu yang banyak melaluinya, itu istri Rasulullah yang banyak Rasulullah mempunyai anak melaluinya. Awal ma'aman Nabi yang pertama sekali beriman dengannya. Wa'adallahu al-abdi dan membela dan membantu Rasulullah SAW dalam menyampaikan wahyu ini. Wa kana laha min al-majra Dan Khadijah memiliki itu posisi yang sangat mulia di, di dalam hati Rasulullah SAW, di sisi Rasulullah. Wasidiqah binti Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Allati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, mana Habu rijal ilaik? Eh, mana ahabbu nas ilaik? Jawab tersebut siapa? Aisyah. Siapa manusia paling kau cintai Rasulullah? Aisyah. Rasulullah mencintainya tentang manusia ya. Ya, siapa manusia paling kau? Aisyah. Wa minal rijal abuha. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan Fatwa Aisyah ala nisa kafatul Israel ala sa'ir ta'am. Kelebihan Aisyah di atas wanita-wanita lain bagaikan keutamaan farid di suatu makanan yang sangat enak dan sangat disukai Rasulullah SAW di atas makanan-makanan yang lainnya. Ya, itu keutamaan bagaimana Rasulullah SAW mencintai ya. Berbeda orang kira permusuhan dan cacian yang luar biasa dalam kita kita mereka terhadap ibu Aisyah Rasulullah. Walakin wujudah muslimin, tapi terdapat di tengah-tengah barisan kaum muslimin ini mayyakhudu minad din yaitu mengambil agama sesuai kemauannya saja wa yatruku ma dan meninggalkan apa yang ia ingin itu beragama sesuai hawa nafsunya saja yang sesuai dengan hawa nafsu diambil yang tidak sesuai dia tinggalkan wala bikin bidin kullah wala ya'ud bikin kulli dia tidak mengamalkan agama secara apa dan untuk kita ketahui ini langsung berkesesatan yang kedua. Kemarin apa kesesatan kedua pertama? Hah? Al-gulu. Yang kedua adalah kalau anda melihat asal bid'ah, asal kesesat yang kedua ini. Yu'minuna Nabi ba'dil kitab wa yakfuruna Nabi ba'd. Yaitu beriman dengan sebagian ajaran Islam dan meninggalkan ajaran Islam yang lain. Ini juga termasuk ahli kitab demikian dan juga di kaum ini. Antum kalau ambil namanya orang Qadariyah, dia beriman dengan ayat-ayat tentang apa? bahwa Allah adil, Allah lain dari mengatakan sahat, tapi meninggalkan ayat lain. Dia Demikian pula kembali Jabariyah, mengambil sebagian ayat dan tidak beriman dengan ayat tentang bahwa Allah ala kulli yang kadir. Jangan ya, uh, uh, dia beriman dengan ayat yang Allah ala kulli yang kadir, tapi dia tidak percaya dengan ayat yang disebutkan lawan dari oleh orang-orang Qadariyah. Dari kelepunan nafsin usaha, dia tidak mengimani ayat ini. Demikian pula orang-orang Syiah Nah, sebagian ayat. dan keutamaan terutama Bait saja. Tapi tidak melihat ayat-ayat keutamaan sahabat. Dan ini kunci semua kesesatan. Yaitu mengambil sebagian ajaran agama dan meningkat ajaran yang lain. Sampai kepada sebagian orang yang mengaku sebagai ahli sunnah zaman sekarang ini. Yang mengaku sebagai salafi. Mengambil dari dalil tentang ajar dan tahdir saja. Tentang ajar tahdir. Meninggalkan dari dalil yang wajibnya berlema-lema ini sumber kesesatan. Sumber bid'ah lahir di sini. Maka sumber kedua kesesatan adalah mengambil sebagian ajaran agama, mengingatkan ajaran sebagian yang lain, eh, sebagian ajaran yang lain. Yang sesuai dengan yang biasanya. Enggak, kita wajib mengamalkan semua ajaran Islam secara keseluruhan, secara utuh, tidak membeda-bedakan ayat-ayat Al-Quran. Kita baikan lagi ada yang mengatakan saya mengambil Al-Quran saja, tidak usah tambah sunnah. Itu ingkar sunnah. Ada lagi kelompok saya mengambil hadis yang mutawatir saja, tidak mau mengambil hadis ahad. Ya kan? Ini berbeda beda dengan agama. Ini sumber kesesatan. Kalau kemarin kita sebutkan sumber pertama kesesatan itu adalah guru, yang kedua adalah membeda-bedakan ajaran agama Ada orang yang bicara masalah akhlak saja nggak mau bicara masalah tahu? Ada bicara masalah tauhid saja, meninggalkan pula masalah ah. Agama ini utuh, jangan dibeda-bedakan. Semuanya agama, wajib kita jalankan. Maka ada orang di dalam agama ini, dia memuliakan argumen tapi tidak mencintai sahabat. Karena yang menyuruh kita untuk mencintai sahabat adalah juga yang menyuruh kita untuk mencintai keluarga lah. Itu Allah dan Rasulnya. Perintah kedua-duanya wajib kita jalan. Kenapa kita ikuti perintahnya di sini dan kita tinggalkan perintahnya di bagian yang lain? Jadi ada orang yang mengambil agama sesuai dengan keinginannya saja, yang enak bagi dia, ya. Maka dia tidak mengamalkan agamanya secara utuh. Wakaf tidak dan mayat bersifat jahiliyah. Dan ada pula yang terdapat di tengah umat ini yang melakukan sifat-sifat orang jahiliyah, kebiasaan Yahya itu ibarat pada ansab itu mencela satu Mencela keturunan orang lah Tak nanti ansab. Ini salah satu bentuk kebiasaan orang jahiliyah mencela keturunan Rasulullah, mencela keturunan Bani Umayyah, itu orang jahat. Dan seterusnya. Laqad tarama suratul Ahzab kathiran umar lati akrama Allah biha azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam surat Al-Azab di dalam terdapat kandungan yang begitu banyak menerangkan tentang wajibnya menghormati dan memuliakan sisi Rasulullah SAW. Dan Allah di sana menyebutkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Rasulullah SAW. Mujahadah ketahuannya sebagai balasan bagi mereka ada husni sani'innya yaitu tentang baiknya tingkah laku mereka. Fiyahiyahin adalah ketika mereka telah memilih ya Allah dan Rasulnya dan kamu akhirat Wal maqam huna la yasma bi tawassu. Jadi di sini tidak mungkin kita berpanjang lebar. Di sini hadir umur menyebutkan persoalan-persoalan ini secara rinci. Innamal maqsud ya tabyinu ma lahu min makana indallah wa inda Rasulullah Hanya tujuan kita di sini hanya menyebutkan, menjelaskan bagaimana tingginya kedudukan, ya mulianya kedudukan di sisi Rasulullah, di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hakimin an pada lahunna hadil makan. Di antara hak yang wajib kita tunaikan terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga hak-hak mereka ini yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Wa dzalika bi tawallahunna yaitu bahwa kita membela mereka, mencintai mereka. Wa anna alaihinna memuji mereka bima warra min fadailihinna itu sesuai dengan dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan mereka mereka وما كان لهن من دور في معاذة Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa besarnya perjuangan dan pengorbanan mereka dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena si Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang setia senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makan lahunna min dawrin ba'da wafati. Demikian pula bagaimana Perjuangan istri istri Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, terutama ibunda Aisyah, melibatkan hadis yang banyak sekali. Untuk umat ini, terutama hal-hal yang khusus dalam antara seorang dan istrinya, dalam keluarga. Itu siapa meriwayatkan? Itu adalah bagaimana Rasulullah dalam bergaul istrinya di rumahnya dan ketika ah, ibadah-ibadah di rumah yang tidak mungkin dilihat oleh orang lain, kecuali hanya keluarga, keluarga Dulu. yaitu dan betapa besarnya jasa mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam menjaga berbagai masalah-masalah agama ini dan menerangkannya kepada umat. Abu katanya kata Wadah yatawallahum umum ini, yuhibbunahum la kama yatahur rawafid. Demikian pula Abu Bait itu keluarga Rasulullah SAW dari kerabat beliau. Kita mencintai mereka dan sesungguhnya orang-orang beriman seluruh mencintai keluarga Abu Bait. Tidaklah seperti mana yang disangkakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa mereka menganggap adalah orang-orang yang paling mencintai Ahlul Bait. Mereka menganggap bahwa mereka saja yang mencintai Ahlul Ya. Ada yang alladziina zalamuhum dan menganggap orang selain ini waktu itu dan zalimi Ahlul Bait. Wal haqiqah anna rawafihum alladziina zalamu Ahlul Bait. Pada hakikatnya adalah orang-orang Syiah Rafidah yang sebenarnya mereka menzalimi Ahlul Bait. Zulman la nabira lahu yaitu kezaliman yang tiada bandingnya. Fahum wahda fahum alladzina qadaruhum wa barruhum. Mereka lah yang telah menghina, membuat mereka terhinakan dan yang telah menipu mereka. Bagaimana kisah ini? Yaitu ketika orang-orang Al-Kufah memberikan surat kepada Husain radhiyallahu anhu untuk datang kepada mereka dan mereka berjanji akan membela Husain. Tatkala Husain dikepung oleh ya akan dikepung oleh pasukan uh, salah seorang uh, pasukan dari apa namanya Imarah di bawah Bani Umayyah, orang-orang kufar tidak melihatnya. Mereka justru lari dari Husain dan meninggalkan Husain. Ya. Kemudian wasababu fi radi katsir min riwayat al bait dan bahkan orang Syiah telah menyebabkan itu ditolaknya kebanyakan riwayat al bait gara-gara mereka sudah mungkin hadis batil palsu terhadap halus. al-Bayt. Disebabkan masyarakat rawafid min al-kadhib al bait karena disebabkan itu yang terkenalnya kebohongan Rafid orang Syiah Rafidah terhadap tentang Bait. Ya akhirnya banyak riwayat al Bait ya terlupakan. Kenapa? Karena uh, apa namanya orang-orang Syiah yang suka membuat bikin hadis palsu, riwayat-riwayat palsu tentang alul, Bait sehingga menyebabkan banyak riwayat mereka yang hilang. وإضافة إلى ذلك فإن أولادك يحصرون محبته في نظر كريم عن البيت Terlebih-lebih lagi orang-orang Syiah Rafidhah mereka itu membatasi kecintaan mereka itu pada berapa orang saja dari golongan Abu Bakar. Tadi yang kita sebutkan hanya dari Ali, keturunan Ali hanya keturunan Bu. Kemudian dari keturunan lagi mereka batasi lagi. Ya kan? Muhammad Hussein kemudian terusnya dia tidak mencintai secara total al-bait, secara keseluruhan. Mana salihin al-bait alladziina yabghuna rawafid tadumuhum akthar adad min alladziina yatasadduna seperti Padahal jumlah al-bait yang saleh ya, yang solihin dari al-bait jauh jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang mana orang-orang Syiah pura-pura mencintai mereka Tidak sebanding sekali. Tadi kita lihat dari paman saja banyak paman-paman beliau Hamzah, Abbas, ya, terus yang lain-lainnya. Kemudian dari keturunan saudara-saudari bin Abi pun banyak, ya kan? Itu mereka meninggalkan itu semua. Mereka ambil Ali, Hussein, terus Muhammad dengan Abi terus Rawa. Kemudian Wa man zama anak Abbas wa Abdullah, barang siapa yang menyangka bahwa Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas tidak termasuk keluarga Ulul ya, tidak mendapat kemuliaan, ya, dari bagian Ahlul Bait, wa min ajaba ba'da dan ashabi. Ini termasuk telah melecehkan sebagian Ahlul dari dari keluarga Orang-orang Syiah tidak mencintai Abbas dan keluar Abdullah bin Abbas. Wakala Syekh Islam dan Taimiyah, Syekh Islam mengungkapkan, wa abadun nas an hadil wasiyah. Manusia yang paling jauh dari wasiat Rasul ini yaitu apa wasiat Rasul? Udzakirkum udzakirkum Allah di ahli bait. Saya ingatkan kepada kalian tentang hak-hak keluarga. Ini wasiat Rasulullah SAW. Maka kata Syekh Islam Taimiyah, orang yang paling jauh dari mengamalkan anak wasiat ini adalah yaitu orang-orang Rafidhah atau orang Syiah. Fa'inum la'anun Abbas wa dhurriyyatahu karena mereka mengusik Abbas dan keturunan-keturunan Abbas. Siapa yang menghancurkan Khalifah Abbasiyah? Khalifah Abbasiyah keturunan Abbas. Siapa yang menghancurkan? Orang Syiah bekerja sama dengan Khalifah Bakar. Ini apa Bi? Ya. Mereka bukan mencintai Ahlul Bait. Baju yu'aduna jumur Ahlul Bait wa inuna kufar alaihim ya bahkan mereka memusuhi kebanyakan alul bait dan menolong orang-orang kafir untuk menghancurkan memusuhi alul ada yang membunuh alul bait. Baik. Akwal ulama tujuh mahabbat alul bait nubuwah. Perkataan para ulama tentang wajibnya mencintai alul bait, wajibnya mencintai keluarga Rasulullah SAW, ya baik itu keturunan anak-anak paman beliau ataupun istri-istri beliau. Karena ahlul bait itu mencakup siapa? Itu istri Rasulullah dan juga anak-anak paman beliau dari keluarga Bani Hashim. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ya, di Abdullah bin Hasan bin Hussein, Abdullah bin Hasan bin Hussein. Hussein ada anak namanya Hasan. Anak Hussein ada namanya Abdullah. Dan ini apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aziz siapa itu Umar bin Aziz? Ada Khalifah Bani Umayyah Kenapa ini bisa jadi? Bahwa ini kita buktikan bagaimana kecintaan Bani Umayyah terhadap karena orang-orang Syiah itu menyebarkan kesesatan dan isu bohong bahwa Bani Umayyah sangat memiliki keluarga alun. Sekarang kita buktikan bagaimana ungkapan salah seorang orang Bani Umayyah, penguasa yang masyhur di Umar bin Abdul Aziz. Apa katanya kepada Abdullah bin Husain bin Husain? "Idza kana laka hajah beli lihat. Katanya kepada Abdullah ini, kalau engkau butuh sesuatu, tulislah kepada. Fa ini astahi min Allah, karena aku malu kepada Allah. Ayyaraka ala baba dari engkau berdiri di depan rumahku. Ma ala wahri ardi. Tiada di muka bumi ini ahlu baitin ahabu ilayya minku. Tiada di muka bumi ini keluarga yang paling daripada aku sendiri, kata Umar bin Abdul Aziz. Begini kedudukan Abu Bayt, keluarga Rasul di hadapan para Bani Umayyah. Memuliakan keluarga Rasulullah SAW sampai dia katakan, tiada di muka bumi ini keluarga yang kalian cintai daripada kalian. Dan bahkan kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri, kata Umar bin Abdul Aziz. Rahimahullah. Kemudian waqala li Fatih binti Ali dan dia juga berkata kepada Fatih binti Ali cucu juga bukan Ali uh, Ali radhiyallahu anhu ya yang bapak yang tua Ali bin Abi Thalib tidak. Anak dari mungkin Muhammad Ali atau anak dari Hasan atau anak dari Husain cucu-cucunya. Apa kata dia kepada ini? Kalau yang tadi kepada Abdullah, sekarang dia kata kepada Fatimah. Ya Bapak Ali, wahai anak perempuan Ali, Wallahi ma'ala dhari azim ahlu baitin ahabu ilayya minni. Demi Allah. Yang ada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian. Wala antum ahabu ilayya min ahli. Sungguh antum. Sungguhnya kalian lebih aku cintai daripada keluarga muslim. Tadi dikatakannya kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Husain. Tadi katakannya kepada Ali uh, Fatimah bin demikian. Ahlu sunnah mencintai Ahlul Bait. Wa qala Qadiyat. berkata ketika beliau menceritakan tentang ciri-ciri cinta Rasulullah SAW, alamat mahabat Nabi. Itu bukti-bukti cinta seseorang kepada Rasulullah SAW. Apa di antara ciri-ciri orang cinta kepada Rasulullah SAW? Wa minha mahabbatu liman ahabban Nabi SAW. Man huwa bisababi ahli bayi. Di antara bukti cinta seorang kepada Nabi adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang menjadi sebab ya dari Nabi SAW. Min ahli baiti dari keluarganya, wa sahabatihi dan para sahabat. Minal muhajirin wal ansar. Baik kalau muhajirin nah. an. Jadi tidak membeda-bedakan cinta ya ahli bait cintai sahabat di Maka di sini ya dilihat menyebutkan ciri cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada keluarga beliau al bait dan juga kepada para sahabat beliau dari muhajirin dan ansar. Wa adawa ada adahu dan memusuhi orang memusuhi mereka. Orang memusuhi al bait atau memusuhi sahabat. Wa bughdu man abghadahum dan memarahi orang yang bikin mereka marah. Ya. Wa sabbu man ahabba Wa aha wa wasabba man wa wasabbahu. Kata Qadiyah jadi memarahi orang yang marah kepada sahabat, marah kepada keluarga. Paman habba saya habba Barang siapa yang cinta kepada seseorang, pasti dia mencintai apa yang dia cintai. Cinta kepada Amon, Si Ali suka ini, pasti kita mencintai apa yang dicintai oleh si Ali. Kita cinta Rasul, kita mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mencintai keluarganya dan para sahabatnya dan sini sini. Qala Imam Al-Juri rahimahullah wajib ala kullu mu'min wa mu'minatin diwajibkan atas setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan mahabbat ahli bait Rasulullah SAW mencintai keluarga Rasulullah wasallam Banu Hashim siapa mereka yang keluarga Rasulullah itu Banu Hashim Ali bin Abi Thalib wa pertama Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya wa dzurriyyatihi dan keturunannya ya Wa Fatimah wa waladiha wa dzurriyyatiha dan Fatimah dan anak-anak keturunannya. Kenapa? Karena Ali juga punya istri selain Fatimah. Wa Hasan wa Husain. Wa uladihima. Jadi keturunan Hasan dan keturunan Husain. Wa dzurriyyatiha dan keturunannya sampai ke bawah. Wa Ja'far Fayyan, Ja'far saudara siapa? Saudara Ali. Jadi Ahlul Bait bukan hanya Ali saja. Ja'far Fayyan. Wa waladi wa dzurriyyati dan anak-anak cucu sampai keturunannya. Wajib kita cintai wa Hamzah ini alfabet lagi wa waladi wa ya, anak-anaknya sampai ke cucu-cucunya ya Hamzah wal Abbas dan Abbas wa waladi wa anaknya sampai ke cucu-cucunya ke bawah radhiyallahu anhu. haulai ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itulah yang disebut ahlu bait keluarga sebutkan Abbas, Hamzah, Ja'far, Ukail itu banyak sebetulnya dari anak-anak paman beliau dan juga daripada apa namanya anak-anak dari anak orang bayi. Kemudian kata Imam Al-Juri, wajib ala muslimin mahabbatuhum, wajiblah seorang muslim untuk mencintai mereka, wa ikrami wa akramuhum memuliakan mereka, wa ihtimaluhum wa husni mudarati bergaul dengan baik mereka, wa sabru alaihim dan bersabar terhadap mereka, wa du'a lahum dan mendoakan mereka. paman asana min auladihim barang siapa yang baik dari keturunan-keturunan mereka tadi dari al Bait itu, ya wa dzurriyyatihim, faqad akhlaqa bi akhlaqi salafihi al-kiram al-akhyar al Berarti dia telah berakhlak sesuai dengan akhlak para pendahulu mereka itu yang mulia dan yang yang baik. Wa man takhala minhum bima Barang siapa yang akhlaknya tidak baik, ya, alamu lahu Kita doakan semoga Allah memperbaiki akhlaknya. Kita doakan Allah memperbaikinya, menunjukinya, Wasiana dan menjaganya, wasalama dan menyelamatkannya. Wa asyarhu ini wa asyaru amiratul wa adab bi ya, ahli muasyarah. Dan hendaklah mereka itu digauli dengan ini orang punya akal punya adab bergaul mereka dengan cara yang baik, yang baik. Berkata lagi Imam Qurtubi, ya tentang hadis Rasulullah SAW, "Udzakirkumullah bi ahli baiti." hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, di sini dokter Imam Muslim. Imam Qurtubi ini adalah syarih kitab Sahih Muslim, bukan Imam Qurtubi Sahih Tafsir. Ya, Qurtubi ada dua. Nah, ini lebih tua daripada Imam Qurtubi yang eh enggak, Imam Qurtubi eh, ini Imam Qurtubi ini dari kalangan kaum Malik. Udzakiru fi ahli baiti berkata Imam Qurtubi wa hadhi wasiyah wa hadha ini adalah wasiah dan ini adalah ketegasan yang tadi wujud istirahat ahli yaitu menuntut yaitu menerangkan tentang wajibnya memuliakan keluarga Rasul wa ikrarihim berbuat baik kepada mereka wa tawfirihim dan memuliakan mereka wa mahabbatihim dan mencintai mereka wujubul furud itu kewajiban yang fardu al muakkadah yang sangat ditekankan allati la udra li ahadin yang tiada alasan bagi seorang pun saja untuk meninggalkannya hada ma'a ilmin min khususiyatihim ya bersamaan dengan mereka yang memiliki khususan khususan yaitu keluarga Rasul bersama mereka dengan Nabi SAW Wabi anam juz'u minhu wa mereka itulah bagian dari Rasul SAW fa in usuluhu alladhi nasha'anha karena mereka itu adalah asalnya yang darinya lahir Rasulullah SAW wa kuruhu alladhi nasha'u anhu dan juga keturunan-keturunan Rasul yang tercabang darinya sama qala fa kama qala Fatimah tufi'atu minni Fatimah adalah penggalan atau eh, satu bagian dari Berkata Imam Hajar Al-Haitami, Asy-Syafi'i, qal, "Ba'da an dzakara jumlatan min ahadits dala ala fadli al-bait." Setelah dia menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan al-bait, wa fi hadhihi Kata beliau, hadis-hadis ini adalah dorongan yang begitu kuat untuk wajibnya berbuat baik kepada mereka dan berbuat dan bergaul dengan mereka dengan baik dan memuliakan mereka. Wasiyadu hukukihim menunaikan hak-hak mereka. Menunaikan hak-hak mereka. Al-wajibah yang wajib wal mandubah ataupun yang dianjurkan. Kaifa wa hum asad baitin wujida ala Bagaimana tidak? Karena mereka adalah keluarga yang termuja di muka bumi ini. Fahran mahasban ya, wa Baik kebanggaan keturunan dan kemudian wala siyama idza kanu muttabi'in sunnah nabawiyah kama kana salafun Apalagi apabila mereka itu benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana para pendahulu mereka. Itu tentang pembahasan yang ketiga itu ada orang mengaku mencintai Rasul Muhammad Rasul namun tidak mencintai keluarga keluarga mereka. Baik, masih di sawah itu kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah adibau ma'asabi ashabi al-abrar. Mengaku membela Rasul, mengaku memuliakan Rasul, mengaku mengagungkan Rasul, tapi mencaci maki sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mungkin orang mengaku mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mencaci maki sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa min lawazim difaa an Nabi SAW. alaihi bisa tawqiruhu bi sa'i sahbihi, sahabatnya atau sahbihi. Di antara tuntutan yang wajib atau bukti-bukti dari cinta kepada Rasulullah SAW adalah yaitu memuliakan beliau terhadap di dalam terhadap sahabat-sahabat beliau yaitu memuliakan Rasul melalui sahabat-sahabat beliau. Wa innahum khairatun karena mereka itu adalah manusia yang terbaik setelah ambiyah wa khiratullah li sohbati nabi dan mereka itu adalah pilihan Allah untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya ya wahum hamatul Mustafa mereka adalah pembela Rasulullah SAW wa umana dan kepercayaan Rasulullah SAW terhadap agama dan sunnahnya dan umatnya Wadari kemari fakir yaitu dengan mengenal hak-hak dan utama sahabat itu. Wariatu hukum dan menjaga hak-hak sahabat. Fa inna ta'latihim au tanafusuhum unwanun zandaqa. Orang yang mencaci sahabat dan melecehkan serta tidak memuliakan sahabat adalah orang-orang sindik. Nah, kita ingat perkataan Abu Surah Ar-Razi atau Abu Hatta Ar-Razi ketika beliau menyebutkan ini yang aluna syuhudina ya ini yubdul Quran wa sunnah wa ta'nu fihim awla wa hum zanadiqa Maksudnya ya ta'amu syuhudina, ya. orang-orang si Arab itu menjadi mati saksi-saksi yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Tujuan mereka menjadi mati sahabat adalah untuk mem apa? Membatalkan untuk apa? Menghilangkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka tak berani untuk menjadi Al-Quran Sunnah, maka mereka menjadi sahabat yang menyebar Al-Quran Sunnah. Lalu kata Abu Zuhari mencela mereka lebih utama. Wahum zana mereka orang-orang bin jindik. Wala tetujat ta'ifah al-mahzula. Satu hal yang sangat disayangkan terdapat suatu kelompok yang sangat celaka, yang sangat eh, yang sangat hina. Mengaku membela Rasulullah SAW, ya, dan mengaku sebagai seorang Muslim, mereka menjadikan sebagai ibadah, yaitu dan menjadikan doa-doa mereka dan zikir-zikir mereka adalah celaan dan cacian dan hujatan serta laknat dan kekafiran terhadap sahabat radhiyallahu Jadi zikirnya apa? Celaan, caci maki. Kalau itu kalau lihat salah satu buku dari doa orang Syiah saja, doanya pun caci maki, laknat aja. Doa katanya itu. Tapi dari mana? ya Allah, laknatlah Bani Umayyah, laknat pula, laknat pula, laknat pula. Itu sih. Yang mana mereka menjadikan caci sebagai apa? Kurban, sebagai ibadah tidak ada bagi mereka. Maka tidak ada agama di dunia ini ya yang menjadikan cuci mati sebagai ibadah selain orang Syiah Bagi mereka cuci mati itu ibadah. Jadi mereka menjadikan zikirnya dan doa-doa mereka itu adalah bentuk dengan caci makian yang celaka dan sahabat berdoa. Kita kita mereka penuh dengan laknat dan kekafiran terhadap orang-orang yang diridai oleh Allah. Ya. Dari orang kaum muhajirin dan ansar. Dan juga para pasukan Badar yang telah ini ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabat yang ikut dalam waktu Baitul Ridwan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wala tatni, wala tatani, wala tastasni minhum illa an Yasir. Tiada yang lepas dari celah sekian mereka kecuali hanya sedikit saja yang tidak lebih jumlahnya dari jumlah itu jari. Ya. Wafat asbah hadir masalah ba'da huruf tubihim wa insyariha min umur allati la ha? la tahjib bil taqiyah atau tahjib bil taqiyah. Jadi permasalahan fakta membuktikan bahwa mereka itu adalah orang mencaci maki sahabat dan mencela sahabat setelah buku-buku mereka dicetak dan tersebar, nggak bisa lagi untuk ditutup. Ini tindakan buruk ini, tingkah laku yang jelek ini dengan cara bertaki, takiyah. Ya, mereka bertakiyah. Ya. Tetapi kalau ada orang Syiah bertakiyah, mudah saja. Tolong kamu katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Osman radhiyallahu anhu. Itu lidahnya akan keluh karena tak biasa, karena terbiasa oleh dia malah anak. Ya. Karena orang Syiah itu bertakliyah, berpura-pura sebagai seorang muslim, berpura-pura sebagai seorang sunni. Dan itu banyak sekarang mulai muncul di negara kita ini. Berpura-pura dia sebagai sunni. Ya, berpura-pura dia membela keluarga Rasul dan seterusnya. Nah, dahulu mereka bertakiyah, nggak ada kami mencuci untuk sahabat dan seterusnya. Tetapi setelah buku-buku mereka muncul, ya dan dapat dibaca oleh orang banyak, akhirnya mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan akidah mereka ini. Walakin idza nazarna ila kitabillah wa sunnati Rasulullah berbeda apabila kita melihat kepada kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Najib fihi bil aksi tamaman. Akan kita dapati yaitu lawan dari sisi kitab mereka. Bahuma di sana ala sahabat. Bahkan Al-Quran dan Sunnah itu penuh dengan ya, pujian-pujian terhadap sahabat. Bapak ya, Allah ini dan menerangkan tentang keutamaan doa mereka. Seperti umatnya, umat Allah. Laqad radiyallahu ha? Alladzina alladzina yubayyununa tahta. Ini radhiyallahu anhu wa Kemudian juga as-sabiqun awaluna muhajirin wa ansar wa ladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu radu an. Sabiqun awal minal muhajir wal ansar. Ada sekali keutamaan yang tidak mungkin ya kita hitung di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan-keutamaan sahabat. Waladina ma'u asyidda'al kufar wa hama'u bainahum. Tarahum ruk'a sujadah. Disebutkan sifat-sifat mereka mulia. Ya. Banyak sekali ayat quran yang menyebutkan tentang kemuliaan sahabat. Ya, apalagi khususnya Abu Bakar ya dan tapi orang Syiah justru paling benci kepada makanan dan Umar. Dan pernah sebutkan dan yang ini itu mafil adalah Abu Bakar. Tidak ada itu beda dan tidak ada. Semua halus halus Islam sepakat bahwa yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Nah, berbeda dengan kita-kita mereka justru sebaliknya. Isinya pengujian semakian dan maksiat ada para sahabat. Adapun kita-kita Al-Quran, adapun hari-hari sesuatu maupun ayat Quran justru sebaliknya memuliakan sahabat, menyebutkan, menyebutkan keutamaan-keutamaan sahabat dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Ketahuilah sesungguhnya hadis-hadis keutamaan sahabat sangat banyak sekali, ya. Qad bagi hadis tawatir, Hadis tawatur sungguhnya melewati batas itu hadis-hadis yang mutawat Wasana ala sahibati Rasulullah SAW wajah Ahmad bin Alidah. Ujian terhadap sahabat Rasulullah SAW telah datang dalam ayat yang banyak dari kitab Allah. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW dengan jalan yang mutawatirah mustafidah. Wajah turuk ijma, kemudian pun juga ijma. Ya, fa inna ma ajma ala anna sahabat afdal afdal ummah. Sungguhnya umat Islam bersepakat bahwa sahabat adalah ini generasi yang paling afdal dari umat Islam, yang paling mulia dari umat ini ya wa anna khairu qurun bahwa mereka itu adalah sebaik-baik qurun ini keutamaan-keutamaan mereka sangat banyak sekali kama annahu yadur ala fadlihim al aql mana pula akal juga menunjukkan tentang keutamaan mereka di sini ingin ditunjukkan baik Al-Quran maupun Sunnah maupun ijma maupun akal yang sehat menunjukkan tentang keutamaan mereka. Bayangkan sofatul khalifah dan abiyah karena mereka itu adalah itu makhluk pilihan setelah Nabi. Ketika Allah memilih mereka untuk menjadi yaitu penolong Rasulnya, ya, yang terakhir. Sahabat itu kita bersunah wa bismi Keutamaan para sahabat itu terdapat dalam Quran dan di dalam sunnah maupun para ijma, para ulama ya dan akal yang sehat tentang keutamaan sahabat tersebut. Di sini kita tidak uh, di sini akan ada ayat-ayat yang membuat tentang keutamaan sahabat insyaallah. Di sini kita rukir perkataan Imam Tahawi menyebutkan bahwa tentang keutamaan sahabat itu ini terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam Sunnah, terdapat demikian pula ijma umat Islam, demikian pula akal yang sehat menunjukkan tentang keutamaan sahabat. Faman Allah mimman yakunu fi qalbi dhillun ala khairi min khiyaril mu'minin. Kata Imam Tahawi atau Syarif Imam Tahawi ini mengambil siapakah orang lebih sesat lagi dari orang yang dalam hati terdapat kedengkian terhadap orang mukmin yang pilihan, terhadap orang terbaik dari orang mukmin. Wasadatul awliya dan para wali-wali Allah, ya, pembulu wali Allah, ba'da nabi setelah para nabi. Bal faqatalah Yahud dan Nasara bi khaslat bi khaslat. Bahkan orang Yahudi lebih baik daripada orang yang Yahudi dan Nasara Nabi memiliki sifat satu melebihi orang Syiah dalam bidang satu sifat. Ini kebaikan, satu sifat kebaikan. Apa? Kenapa? Ketika kita kata gila Yahud, ketika ditanya kepada orang Yahudi, man khair ahli millatikum? Siapa itu pemeluk agama kalian yang terbaik? Kalau ashabu Musa. Mereka akan katakan adalah sahabat-sahabatmu Siapa yang terbaik dari pemeluk agama kalian? Dia akan katakan adalah sahabat-sahabatmu. Wakilah Nasr. Jika kita tanya kepada kepada orang Nasrani, man khair ahli minatikum? Siapa ya generasi terbaik dari agama kan? Kalian. Wakalu ashabu Isa. Mereka akan katakan adalah sahabat sahabat sahabat sahabat Isa. Wakilah Rafidah. Tetapi apabila ditanya kepada orang Syiah Rafidah, Mansyaru ahli generasiku. Siapa yang paling buruk dari generasi umat agama kalian? Apa katanya? Yaitu bakal ashab Muhammad adalah sahabat-sahabat Muhammad. Walam yastasnu minhum illa qalil. Mereka tidak mengecualikannya kecuali sedikit saja. Wa fi man sabbuhum man wa khairu mimman tasnuhum bi ya ad'afi mudha'afah. Bahkan orang yang mereka caci itu kebaikannya jauh berlipat-lipat ganda dari sebagian orang-orang yang mereka muliakan. Di sinilah bedanya orang Syiah orang Orang Syiah kalau antum baca kitab mereka bahwa masa sahabat, kehidupan sahabat adalah kehidupan yang paling indah. Jadi pembunuhan segala macam. Mereka simpati sahabat itu dengan kebohongan dan macam-macam. Seolah yang nggak ada yang lebih jelek dalam sepanjang sejarah Islam ini kecuali di masa maka tadi disebutkan oleh ini perkataan kalau nggak salah salah seorang tabiin Ibnu Qayyim Ibnu di awal, di awal kitabnya eh, apa namanya? Uh, Minhaj Sunnah ya. Apabila dengan orang Yahudi, ini orang Yahudi itu lebih baik dari sifat dari orang Rafidah. Kita orang ini mengatakan generasi terbaik dari umat mereka adalah sahabat Musa. Orang Nasrani mengatakan generasi terbaik dari umat mereka adalah sahabat Isa. Tapi orang Syiah Rafidah mengatakan yang generasi terjelek dari umat ini adalah generasi Wa tahu diri di antara bentuk menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW adalah memuliakan sahabatnya. Ya, dan memperbaiki baik mereka dan mengenal hak-hak sahabat tersebut. Dan memuji mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Mana Firman Allah Subhanahu wa taala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ladina sabakuna sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Imam Malik jadi ketika ada orang bertanya orang Syiah itu, kalian ini tidak tidaklah termasuk dari golongan muhajirin dan juga tidak termasuk dari golongan ansor. Juga kita tidak termasuk dari orang mukmin yang mendoakan mereka. Kata Imam Malik, bagian saja tiga. Imam kalian orang ansor atau eh, imam kalian orang muhajirin atau ansor atau orang-orang beriman yang mendoakan mereka. Makanya Imam Malik menyebutkan orang yang tidak ada di dalam Tuhan tidak pernah mendapat baik antara saudara. Mereka tidak termasuk dari golongan dan juga tidak termasuk orang-orang mendoakan mereka. Kemudian, wanasu hasanatim dan menyebarkan kebaikan bagi mereka. Kita menyebarkan bahwa impaknya, jihadnya Abu Bakar Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kita sebarkan kebaikan mereka, wa fadail utama kota mereka, wa di siratih dan sirah-sirah mereka yang begitu indah. Sejarah kehidupan mereka yang begitu indah. Wal insan amasyajar bainahum dan diam terhadap perkara-perkara yang terjadi di antara sesama sahabat. Nah ini akidah al jemaah adalah menutup mulut terhadap perkara-perkara yang diperselisihkan oleh sahabat yang mereka perselisih dalamnya. Kenapa? Pertama, mereka saja adalah masyarakat yang paling dalam ilmunya berbeda pendapat. Apakah kita orang yang kurang ilmu bisa memberi eh, memberikan mengatakan hukum ini salah lebih benar, ini yang lebih benar tidak mungkin. Kedua adalah kita tidak menyaksikan masa mereka. Apa alasan mereka berkata demikian? Apa alasan ini berkata demikian? Bagaimana kita menjadi hakim? Bagaimana kita menjadi syahid, saksi? Kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Dengan apa kita mampu? Dengan apa? Alasan apa kita mampu? Mereka jauh lebih abdol dan banyak ulama-ulama lebih abdol tidak pernah mengatakan ini salah ini benar. Kok kita ya ibadahnya susah, untuk ilmu saja susah, ya kan? sudah bisa pula mengatakan Abu Bakar yang salah, Umar yang salah, Utsman yang salah, ini yang salah, itu yang salah. Siapa kita? Makanya di antara mana al jamaah adalah berdiam terhadap apa yang dipersihkan oleh Jadi, Demikian manhaj ini bisa kita lakukan pada zaman sekarang. Jika para ustaz berselisih, jika para dai berselisih, para matu jangan ikut campur tangan. Yang banyak dan masalah yang menyebarkan fitnah adalah para makmu. Sesama ustaz saja sudah tidak bisa menyelesaikan apakah kita lebih berilmu dari mereka. Apakah kita lebih bertakwa dari mereka lebih tahu persoalannya? Ini enggak pro dan kontra pula. Oh ustaz itu begini, ustaz begini. Sehingga menjadikan permasalahan menjadi rumit. Ini ada Kalau mereka sama dari bersaksi, ada orang yang tahu lagi ulama yang lebih besar yang akan menyelesaikan mereka. Bukan murid-muridnya ini yang menyatakan ini salah, ini salah ini betul Nah ini fitnah terjadi di tengah dakwah semua jemaah. Lebih baik diam sudah. Kalian belajar saja. Kita belajar saja. Tidak usah ikut-ikut. Belajar saja. Cari ilmu. Semakin banyak ilmu, akan semakin terang nanti mana yang benar, mana yang salah. Jadi oleh sebab itu ada dalam menghadapi khilaf di antara dai, para ustaz, para syekh, para ulama kita tidak bisa ikut campur. Maka sering saya contohkan orang yang seperti ini adalah sebagaimana seorang pasien yang dirawat oleh dua orang dokter. Dua orang dokter ini berselisih pendapat di hadapan pasien. Ya, tahu-tahu di belakang dokter e, pasien ini ngomong kepada orang tuanya, dokter yang si A itu benar, yang si B itu keliru. Dia pasien, Tahu apa dia? Ya kan? Kalau memang lebih pintar, dia sendiri ngobati obat penyakitnya. Nah, oleh sebab itu kami nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan para menteri. Tidak usah ikut campur tangan, diam sajalah. Jangan dipindah-pindahkan kabar Ustaz berkata begini, Ustaz berkata tidak usah. Diam, tidak usah dipindah-pindahkan, tidak usah ngomong. Niscaya insya Allah berbagai macam keburukan ini bisa ditutup dan besar. perselisihan itu akan makin hari semakin kurang. Tapi akibat selama ini adalah ketika ikut haji di sini, laporan ke pusat sana, nanti lapor lagi ke pusat sini. Dan itu kerjanya mengadu domba atas sama dai dan sama ustaz. Ini fitnah yang terjadi dalam umat Kemudian Wa adam tidak hadir minum isu dan tidak menyebut keburukan salah seorang di antara mereka. Wa ma'adat ma'adahum dan memusuhi orang-orang musuhi para sahabat ya wa idrab an akhbar mu'arifin wa jahl dan menjauhi mempercayai berita-berita cerita-cerita riwayat-riwayat yang dhaif tentang mereka ha wa dhulal syiah kaum tadiin apalagi orang-orang syiah yang suka menambah-nambah riwayat tersebut dan para tokoh-tokoh al-bid'ah yang mencaci mereka dan mencela para sahabat tersebut wala tatim Muhammad rasul ila sahabat ini. Semua tidak akan pernah sempurna cinta kepada Rasulullah SAW kecuali dengan mencintai para sahabat beliau dan mengenal keutamaan-keutamaan sahabat tersebut dan memuji mereka. bimahu ahluhu itu yang sesuai dengan kedudukan mereka. Walaysa mudifa'an Rasul dan tidak akan sempurna pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW kecuali dengan membela sahabat Rasulullah anhu. Ya, karena kalau sahabat sudah dikatakan jelek, yaitu orang jelek temannya siapa biasanya? Kalau orang jelek kan itu temannya orang baik, yang baik orang jelek. Orang jelek berarti temannya jelek. Kalau sahabat-sahabatnya orang jelek berarti orang orang jelek. Padahal akhirnya mereka ingin mencela Rasul akhirnya nanti. Ya kan? Berarti Rasulullah SAW gagal menjadi Abu Bakar. Gagal menjadi Umar. Teman-temannya jadi orang buruk semua. Apakah ini dikatakan sebagai Rasul yang berhasil dalam mendidik umatnya? Ini kan pada hakikatnya celaan kepada Rasul. Mereka kalau mencela sama dan kita mencela, mencela Rasul karena Rasul gagal. Jadi yang menjadi umat yang baik. Jadi sahabatnya yang didikan dia sendiri. Atau memang itu adalah ajaran Rasul kan itu jadinya. Atau Rasulnya memang mendidik mereka seperti itu. Jadi secara tidak sengaja mereka itu adalah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian InsyaAllah kita lanjutkan pengajian berikutnya itu wa mata apa sunnah wal jamaah di sahabat beda dari para tabligh. al sunnah wal jamaah dalam pandangan mereka terhadap sahabat adalah itu yang adil, tidak berlebih juga tidak melecehkan atau menghina, pemurai kedudukan mereka. InsyaAllah kita ada berikutnya. Itu sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.